hukum kebanyakan. Ada pun mengatakan uh, tidak masuk surga kami ini itu tidak. Ya. Tapi rinci seperti yang saya katakan ini tadi. Wallahu taala Apakah seorang yang pernah melakukan tatayur, meminta rukyah, kemudian bertobat karena tidak tahu, bisa ke masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Dalam hadis itu disebut dalam bentuk umum tersebut dalam bentuk umum. Ya, apakah dia tahu atau tidak tahu? Ya. Nah, sebab itu keutamaan khusus bagi orang yang memiliki hal tersebut. Ya, tapi mudah-mudahan diharapkan, yang berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau dia tidak tahu diberi maaf tentang hal tersebut. Anda pernah dengar kisah tentang seorang perawi katanya namanya Imran bin Hittan. Ya. Bagaimana kisah ini? Kalau benar tolong jelaskan. Imran bin Hittan ini asalnya ahli sunnah. Dia ingin nikah dengan seorang perempuan berpemikiran khawarij. Ya. Berpemikiran khawarij perempuan ini. Dia katakan saya nikahi dia, nanti ya, saya dakwai, dia masuk kepada sunnah. Ya, begitu. Maka setelah nikah apa yang terjadi? Ya, justru dia terpengaruh dari istrinya dan menjadi khawarij lebih getol dari istrinya. Ya. Sampai Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji dalam beberapa bait syair. Dipuji oleh Imran bin Hittalin. Ini bahayanya duduk apa duduk dengan ahlul bid'ah. Ya, duduk dengan ahlul bid'ah. Anda diminta tolong seorang untuk mengajarinya membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut memberi imbalan berupa uang. Bolehkah saya mengambilnya? Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa diambil. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaq inna ahaqqu ma akhadtum bihi fil Qur'an." Sungguh yang paling hak kalian mengambil pahala darinya atau mengambil upah darinya adalah pada Al-Qur'an. Dan seorang sahabat juga pernah merukyah seorang yang membaca Al-Fatihah saja sembuh, diberi hadiah dengan kambing yang banyak. Datang kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Saya terima atau tidak? Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya ambil dan jangan lupa bagian untuk saya. Ya. Nah, <clears throat> semana hadis ini ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa pembagian eh, bahwa pembagian hadis ahad dan mutawatir berasal dari ahlul bidah. Apakah berarti pembagian ini salah dan tidak boleh dipakai dalam ilmu hadis? Tidak pembagian, adapun pembagian itu pembagian asalnya memang dari ahlul bidah. Seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang terlalu. Tapi berhubung karena sudah tersebar ya, pembagian ini, maka para ulama hadis tetap ada menyebut hal tersebut pembagian mutawatir ahad Cuman bedanya mereka hanya menyebut saja perbedaan dari sisi riwayat. Tidak berkaitan dengan masalah ahkam, hukum. Perbedaan dari sisi riwayat saja. Nah, itu pun ulama ahli hadis yang belakangan. Adapun ulama terdahulunya itu tidak ada yang menyebutkan tentang pembagian mutawatir dan ahad. Ada yang mengatakan kalau tidak ada ciri-ciri ahli sunnah, maka dia ahlul bid'ah. Apakah ucapannya ini benar? Ini sebenarnya bisa diukur benar atau tidak dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan kemarin. Iya. Orang yang keluar dari sunnah itu harus tahu kesalahannya apa. Iya. Nah, ciri yang diinginkan itu apa? Bentuknya kemana? Sebab kadang ada orang keluar sebagian, ada keluar secara keseluruhan. Kalau keluar kebagian dia masih ahli sunnah. Nah, masih ahli sunnah. Ya. bahwa kita tidak boleh berpecah belah disebabkan adanya ustaz-ustaz yang bekerja sama dengan yayasan Ikhtiyaturad dan sofwa, karena ada para ulama yang membolehkan bekerja sama dengan yayasan tersebut apakah ini ucapan benar? tidak harus diketahui ya bahwa bentuk kerjasama yang diinginkan kemarin saya sudah terangkan. Iya, kalau dia yayasan ya seperti Hiyaturata Sofa ini, yayasan hizbi seperti ini, maka tidak ada kita punya hubungan kerjasama dari ini. Dalam bentuk menerima sumbangan, rinciannya saya sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, adapun kita tidak boleh berpecah ya, karena masalah ini, ini jauh perkara yang salah. Buktinya saya Hiyadurata Dimanapun dia berada, dia memecah salafiyin. Dan nah, ini sudah cukup sebagai bukti bahwa ini yayasan adalah yayasan yang tidak baik. Bukan cuma di Indonesia, mereka berbuat seperti itu. Ya, di Yamannya, di Kuwaitnya, kemudian di Bangladesh, yang menurut keterangan Syekh Rawi dan Syekh Mukbil, di Inggris, di Amerika. Ya. Kan Inggris Amerika kaum muslimin sedikit terpecah juga gara-gara yayasan ini. Nah, naudzubillah. sudah terangkan kemarin ya? Apa sebab? Tolong sebutkan sebab laskar jihad termasuk kawan. <clears throat> Sebagian pokok telah kita sebutkan kemarin akan datang lagi nanti insya Allah sebagian perkara saya akan sebutkan. Nah sini katakan Allahumma ansur Indonesia bihisbil adala salam. Jadi, Seorang Fatih berdoa di khutbah Jumat dia berdoa, ya Allah tolonglah Indonesia dengan partai keadilan dan kesejahteraan. Apakah ini termasuk tawassul? Nah, ini bukan tawassul ya. Ini permohonan doa. Ya, tapi ini keterlaluan. Betul-betul getol kisian sampai di khutbah Jumat. Nauzubillah. Dan demikianlah dia ya ikhwan. Seperti itu keadaannya. Ya. Apakah praktek jual beli kredit yang ada di sini mencocoki termasuk dibolehkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama? Apa maksudnya yang ada di sini? Perlu diketahui ya bahwa kalimat kredit kalau misalnya saya ditanya bagaimana hukum kredit, ya saya harus merinci seluruh bentuk kredit yang ada di dalam e, bab jual beli. Ya, kalau kalimat kredit itu kita buka bab jual beli itu bisa masuk pada tiga perkara. Bisa masuk di dalam b taksir, bisa masuk di dalam e, bi'ul inah, bisa masuk di dalam masalah tawarruk. Tiga masalah, tiga perkara. Ya. Tidak apa-apa saya uraikan sedikit. Sebab ini termasuk masalah yang banyak diperbincangkan. <clears throat> Jadi kalau menghitung masalah kredit, kredit kan bahasa Indonesia ya kan? Kalau di Arab kan, kita harus lihat pengertiannya dalam bahasa Arab. Dan dalam syariah itu masuk dalam tiga pembahasan. Apa itu dalam be'ut taksid atau be'ul inah atau bei atau masalah tawarruh Iya, ini semuanya beda. Beo taksir dia menjual dengan cara kalau kontan sekian misalnya ribu, kalau kredit ya dibayar secara beransur maka dia 15 ribu selama berapa bulan begitu. Ini beo taksir Kalau semata-mata menjual seperti ini itu tidak apa-apa. Diperbolehkan menurut pendapat jumhurul ulama. Menurut pendapat jumhurul ulama. Iya. Yang menguatkan pendapat ini Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan, uh, eh, Syekh Shalih bin Abdullah Al Syekh, hampir rata-rata. Lajnah Daimah juga menguatkan pendapat ini tentang bolehnya bi'ut taqsid. Dipahami ini? Tentang masalah uh, cara jual beli dengan cara yang seperti ini. Memang Syekh Al-Albani mengatakan itu terhitung menjual dengan dua harga dalam as Dan Syekh Mukbir memang beliau mengatakan ada makna riba tentang bi'ut Tapi kita berputar bersama dalil. Ya. Nah, apalagi kebanyakan para ulama di zaman ini dan juga ini pendapat jumhurul ulama, pendapat Imam Ahmad dan yang dikuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bolehnya bi'ut taksit. Tentang bolehnya hal tersebut. Ada yang mengatakan itu menjual dengan dua harga. Ibnu Al-Qayyim menerangkan panjang lebar dalam Tahdibus Sunan. Ya, bahwa dalam hadis menjual larangan dengan menjual dan dua harga itu itu ada delapan penafsiran di kalangan para ulama. Punya delapan penafsiran di kalangan para ulama. Dan Ibnu Qayyim menguatkan itu masuknya ke dalam masalah b ina. Masuk ke dalam b ina. Kita akan terangkan bagaimana b ina itu. Jadi kalau b taksid ya, membayar dengan taksid al-qasd itu uh, dari kalimat al bagian. Jadi taksit dia bayar dengan bagian-bagian tertentu. Dia bagi-bagi misalnya bagian. Ya, kalau di Indonesia kan dia bayar secara beransur. Ya, dipahami? Nah, itu boleh. Kita katakan ini menurut pendapat jumhur ulama dibolehkan. ya Saya pernah dilihatkan sebagian orang yang menulis ya, katanya nggak mungkin uh, katanya sebagian masalah ini sudah dibahas oleh sebagian eh, oleh sekian banyak ulama Sekian banyak ulama diantaranya membahas Syekh Fulan dan Fulan. Disebut nama Syekh Al-Albani dan Syekh Mukmin. Tidak cocok. Ya, dengan kalimat sekian banyak ulama seakan-akan menggambarkan bahwa yang dia kuatkan tentang tidak bolehnya itu pendapat jumhurul ulama. Anda itu bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur membolehkan. Ya, pendapat jumhur membolehkan. Dipahami? Baik. Kredit jenis yang kedua yang ada itu dalam bentuk masalah beul inah. Apa itu al inah? Seorang menjual barang. Ya. Anggaplah saya misalnya. Saya jual barang kepada si A. Dengan harga 10 ribu. Dicicil. Dua kali bayar misalnya. Maka si A pun bayar kepada saya 5 ribu. Ya kan? Si A bayar kepada saya 5 ribu. Setelah si A ambil barangnya, dia bayar saya 5 ribu. Tentunya si A masih ngutang sama saya berapa? 5 ribu. Saya tahu si A ini butuh uang. Ya. Dia butuh uang 8 ribu. Maka saya datang kepada si A. Saya katakan kepadanya, saya beli barang kamu itu kontan, 8 ribu. Ya. Maka si A jual barangnya kepada saya. Nah, ini namanya bayul Ini yang diharamkan dalam nas hadis. Ya. Tidak tabaya bil lina. Kalau kalian berjual beli dengan cara lina, ini yang diinginkan. Ya, namanya hadis yang menerangkan tentang haramnya. Ini yang dilarang. Dan ini terjadi di zaman ini. Saya kasih contoh penerapan di e, masyarakat. Misalnya satu perusahaan Anggaplah penjual mobil. Iya. Anggap penjual mobil. Sini perusahaan mobil ini ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Kan biasa gitu ya, penjualan, ada bagian pembelian. Ya. Datang seorang misalnya, dia butuh uang, butuh uang banyak. Misalnya dia punya uang 50 juta. Dia sekarang butuh uang cash 200 juta, butuh uang cash 200 juta. Maka datanglah dia dengan uangnya 50 juta ini ke penjual mobil. Dia pilih mobil dengan harga 300 juta, dia kasih panjar 50 juta, uang yang milik itu tadi. Nanti berikutnya dia bayar secara kredit, secara cicil. Iya, kan begitu? Nah, dia bayar 50 juta. Diberikan mobilnya, setelah mobilnya dia terima, dia tidak ingin mobil, dia ingin uang 200 juta. Maka mobil ini langsung dibawa di bagian apa namanya pembelian mobil bekas di sampingnya masih ikut dalam perusahaan itu juga. Ya. Dia jual di situ dengan harga 280 juta misalnya, sudah turun 20 juta. Nah, ini namanya beul ina. Kalau dia dijual, dia beli dari satu pihak dengan cara kredit, kemudian pihak itu sendiri membeli dari dia lagi dengan cara kontan. Ini namanya beul ina. Pahami? Ya? Nah, tapi kalau masalahnya masalah lain, ya, ini masalah yang ketiga. Dinamakan dengan masalah tawarruk. Seorang membeli seperti itu saya beri contoh tadi. Saya datang misalnya, saya butuh uang e, eh, 200 juta misalnya. Saya punya uang 50 juta. Saya beli dari penjual mobil yang eh, menawarkan dengan cara kredit. Saya beli. Saya bayar 50 juta panjar, ya berikutnya saya ancur. Saya butuh uang 200 juta. Tapi saya tidak jual ke perusahaan itu, saya jual di perusahaan lain. Di tempat lain saya jual. Jadi saya menjualnya bukan ke pihak penjual, tapi menjual ke pihak lain, pihak ketiga saya jual. Nah, kalau dia jual ke pihak ketiga, ini namanya masalah tertawarruh. Masuk ke dalam masalah yang ketiga. Kalau dia jual ke pihak yang dia beli, itu masuk ke dalam bay al-ina. Dipahami? Kalau dia jual ke pihak lain, ini masuk dalam masalah tawarruh. Boleh nggak yang seperti ini? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh atau tidaknya? Yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Shalal Fauzan, hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Dalilnya umum, ayat Al-Quran wa halallahu al-bayt. Allah menghalalkan jual beli. Kita tidak punya dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Dipahami? Jadi ini tiga jenis dalam masa kredit semuanya masuk. Ya, tiga jenis, tiga perkara dalam agama. Be'ul taqsi, be'ul ina, kemudian be eh, masalah tertawarruk semuanya bisa terhitung dalam masalah kredit. Ya. Ada dalam masalah kredit di Indonesia ini. Sisa terlihat jenisnya kemana? Ya. Ada yang diharamkan dan ada yang diperbolehkan. Paham ya? Segera jelas insya Allah. Tentang sumpah jabatan yang praktekkan oleh pegawai negeri. Ditanya dengan akhirnya seorang muslim. Ya kalau sumpahnya e, tidak melanggar syariah, ya, dalam arti yang mengambil sumpah tersebut adalah pemerintah, ya maka tidak apa-apa. Ya, sebab asalnya e, eh, taat kepada pemerintah. Nah, kalau memang dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Nah, ya betul dilihat. Saya, enggak, saya sendiri tidak tahu apa jenis-jenis sumpahnya itu. Ya. Subuh biasanya terlalu gelap, belum menunjukkan datanya fajar. Bagaimana sikap kita kalau mendengar panggilan adan tersebut, kalau ada yang adan, dijawab adannya. Jawab saya adan. Tapi orang ini adan tepat waktu atau tidak, ini menjadi permasalahan. Ya. Kalau dia yakin orang ini adan sebelum masuk waktu subuh, ya dan sholat sebelum masuk waktu subuh, nggak boleh ikut sholat dengannya. Kalau dia ikut sholat batal sholatnya, sebab sholat bukan pada waktunya. Ya, harus yakin masuk waktu. Nah, tapi kalau dia sendiri tidak tahu waktu, tidak tahu mengira dan Eh, diperkirakan masjidnya ada dengan baik pada waktunya, tidak apa-apa dia ikut sholat. Ya, tidak apa-apa ya, ikut sholat bersama kaum muslimin. Nah, surga. Tatkala seorang telah terjerumus dalam ucapan kebatilan, kekufuran, namun kemudian dia bertobat. Ya, tergantung ya. Pertama begini, kalau dia bertobat, itu Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosanya. Walaupun dia berbuat kesyirikan, bertobat akan diampuni. Ayat itu dosa kesyirikan tidak akan diampuni, yaitu orang yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan belum bertobat. Ya, belum bertobat. Kalau dia bertobat sebelum meninggal, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha dulu dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu dalilnya dari ayat. dan terjerumusnya juga ya perlu kita kalau dia terjerumus tidak sengaja maka insya Allah dimaafkan tapi kalau dia sengaja maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dan nasuha dan uh, eh, insya Allah kita terima tobatnya tentunya syarat tobat itu ada lima syarat syarat yang pertama dia harus ikhlas dalam tobatnya yang kedua dia harus meninggalkan perbuatan tersebut yang ketiga dia menyesali perbuatannya. Yang keempat dia berazam dalam dirinya tidak akan mengulanginya. Yang kelima masih masih ada waktu. Dalam artian belum sampai nyawa di tenggorokan dan belum terbit matahari dari arah barat. Sistem apa yang lebih yang baik dalam tahun ini? Sistem mulazamah atau kurikulum? Tolong terangkan kelebihannya masing-masing. Iya. Dan semuanya punya kelebihan ya, semuanya punya kelebihan. Nah, insya Allah taala di waktu lain kita berbicara. Puasa Asyura tanggal 9 atau 10 atau keduanya, dua-duanya. Nabi memang waktu puasa, beliau puasa tanggal 10. Cuman beliau katakan kalau saya masih hidup, pada tahun depan saya juga akan puasa di hari ke-9. Iya. Salam setelah sol selesai sholat untuk siapa? Nah, Syekh Ibn Utsaimin menerangkan bahwa ada dua kemungkinan. Mungkin untuk makmum yang di sampingnya, untuk orang yang sholat bersamanya, dan kalau tidak maka itu untuk para malaikat. Apa perbedaan iradah kauniyah dan iradah syariah? Ya. Insya Allah akan datang nanti dalam syarh sunnah. Apa derajat hadis hubbul watan minal iman? Kata Imam al hadisnya palsu. Cinta uh, apa namanya? Tanah air bagian dari keimanan. Kata Imam Taghani hadisnya palsu. Bagaimana kaifiat menggerakkan jari saat tahiyat? Tidak ada menggerakkan jari, hadits hadis menggerakkan jari lemah. Kita pernah menerangkan tentang lemahnya hadis menggerakkan jari itu dalam majalah nasihat volume pertama Sebagian pertanyaan sebenarnya itu terjawab ya di dalam penjelasan. Nah, penjelasan yang kita berikan itu penjelasan sifatnya untuk memperbaiki secara umum. Jadi hal-hal yang uh, telah jelas, kemudian pertanyaan yang berkaitan mengarah ke sana, ya diperiksa kembali lah rekaman, insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan. Bagaimana hukum ulang tahun pribadi dan negara? Ya, mereka menganggap itu kebiasaan saja, bukan karena ibadah. Ya, masalahnya di sini bukan berkaitan dengan masalah ibadah, masalahnya tasyabuh. Ya, menyerupai orang kafir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin, fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Bagaimana hukum mengikuti perlombaan atau kuis yang ada di TV tentang Ramadan atau hukum agama yang lain? Yang saya ketahui, kalau ikut kuis seperti ini, biasanya nelpon, itu tarif teleponnya lebih tinggi. Ya atau tidak? Hah? Ya kan? Lebih tinggi. Kalau dia memang tarifnya lebih tinggi, masuk ke dalam e, acara ini dalam keadaan melebihkan tarif, maka ini hukumnya masuk ke dalam kimar. Ya. Dia masuk ke dalam sesuatu yang belum jelas, dia beruntung atau dia rugi. Masuk dalam kimar terhitung ke dalam bentuk Eh, yang terlarang. Ya. Itu diharamkan seperti itu. Ya tentang masalah undian, kuis dan lain-lainnya itu ada rincian ya, ada rincian masalah. Insyaallah taala di waktu lain. Ya. Bagaimana hukum merapatkan kedua tumit sewaktu sujud? Adakah dalilnya? Terus ya. Seterusnya yang harus tanya. Orang yang merapatkan apakah dalilnya? Asalnya kan tidak merapatkan ya kan? Itu asal atau tidak? Kalau orang sholat rapat atau tidak? Terbuka. Terbuka kan? Jadi kalau rapat berarti dia menggerakkan. Sekarang apa dalilnya merapatkan? Ya. Memang ada yang berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar dan Syekh Al-Albani mensahihkannya di dalam sifat salat Nabi. Rasan baina pada itu lafadznya. Merapatkan antara kedua kakinya. Tapi hadis ini asalnya di dalam sahih Muslim. Dan dalam riwayat yang lain tidak ada kalimat merapatkan. Karena itu oleh Syekh Mukbil, Syekh Bakar Abu Zaid dan lain-lainnya dihukumi hadisnya sebagai hadis yang syad, lemah. Dipahami? Ya, karena itu saya sendiri saya tidak pakai tentang uh, masalah merapatkan uh, tumit itu. Ya, tetap seperti biasa saja. <clears throat> Hadisnya lemah. Saya menjadi bingung dengan munculnya di internet tulisan bahwa ustadz-ustadz yang dipercaya sebagai ustadz salafi di Indonesia hanya 35 orang yaitu Ustadz Usama Mahdi, Lukman Ba'abdu dan lain-lain. Lalu kenapa Ustadz Zulkarnain tidak e, termasuk dari jajaran Ustadz Salafi? Ya. Sekali lagi yang Salafi itu bukan cap, stempel dari mereka. Ya. Atau dibeli dengan produk dari mereka. Tidak. Jadi Salafi itu adalah menggambarkan manhaj dan metode. Walaupun mengaku Salafi, kalau tidak berada di atas manhaj Salaf, Ya, walaupun mentazkiyah dirinya dengan tazkiyah bagaimanapun setinggi gunung yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah seorang di atas Alkitab dan Sunnah. Itu tidak membahayakan. Dan kita juga tidak pernah uh, apa namanya merasa tidak enak dengan hal tersebut. Sudah ya tadi ini? Apakah mengikuti manhaj salafkah Lukman dan Askari sekarang ini? Ini saya